Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan, atsabahullah, halaman 183 yang cetakan anak pegang ini, cetakan Saudi, yang cetakan Mesir atau fotokopian dilihat dikondisikan. Kata beliau di sini setelah beliau menjelaskan seputar asy-syafa'atul 'udna, syafaat yang agung dan besar yang hanya dimiliki oleh siapa kemarin? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata beliau disebutkan di sini barakallahu fi summa ya'ti subhanahu wa ta'ala li faslil qadha baina ibadihi kemudian langsung Allah telah datang untuk menuntaskan menyelesaikan urusan-urusan antara hamba-hambanya karena di situ di padang masyar paham ya di padang masyar dalam kondisi mengerikan kita lewati kemarin ya dalam kondisi mengerikan matahari didekatkan jarak berapa mil satu mil panasnya luar biasa ada yang tenggelam dengan keringatnya macam-macam bentuknya nah Allah datang ya'ti bi subhanahu maji'an hakikian datang dengan zatnya dan Allah Ta'ala. Datang yang hakiki, bukan utusannya. Jangan terpengaruh dengan apa? Pemikiran Mu'tazilah seperti Mahmud Az-Zamakhsyari. Mahmud Az-Zamakhsyari memang dia dikenal dengan apa? Barakallahu Fi Kalau dalam masalah bahasa Arab usah sudah. Itu dia dikenal dengan eh, barakallahu Fi kalau masalah nahmu, jagonya sudah. Tapi eh, tapi tidak diberikan kesucian hati. Dia punya kitab namanya al kashaf Kitabnya itu isinya menurut dia adalah tafsir Al-Quran. Padahal di dalamnya banyak apa tahrif terhadap ayat-ayat Allah Swt. Wajah Arab Wajah telah datang Robmu. Itu bukan Rob yang datang katanya. Amr Rabbik yang datang utusannya, perintahnya katanya. Coba bayangkan. Makanya para ulama menggelari apa? Al-Kashaf la afi atau Al-Kashaf bila Dau. center tanpa cahaya. Kashafan center lah kalau nggak ada cahayanya, ada manfaatnya nggak? Eh itu tadi, di dalamnya penuh dengan tahrifat tadi itu. Eh, telah datang Robmu katanya datang bukan Robmu tapi yang datang adalah utusannya katanya. Jadi pahami ya, seperti itu. Nah, itulah Mahmud Az-Zamakhsyari. Sampai-sampai para ulama menggelari walaupun dia jago nahwu karena dia menyimpang digelari apa? Nahwiyun Sogir. Ahlu nahwi kecil tapi dia. Karena apa? untuk meremehkan dia itu. Eh, Allah musta'an. Kita lihat sini perhatikan. Kaifa yasha? Maksudnya Allah Ta'ala datang dengan zatnya secara hakiki. Eh, bagaimana punya Allah Ta'ala inginkan Allah Ta'ala kehendaki lifasil qadha dan ibadah untuk menuntaskan menyelesaikan urusan antara hamba-hambanya. Karena qala ta'ala sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, kala sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi digoncang dan goncangan demi goncangan berturut-turut, Wajah Arab rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan saat tersebut datang Rabbmu dalam keadaan malaikat berbaris-baris. Nah, kata Mahmud Az-Zamakhsyari dan teman-temannya dan rekan-rekannya, katanya wajah buk itu yang datang utusannya katanya. Dipahami lah ya? Itu namanya tahrif yang batil itu. Um, jelas-jelas yang datang Rob Allah Taala kok yang datang utusannya. Sok tahu nggak dia? Sok tahu. Kenapa saya tahu? Allah Ta'ala nggak menjelaskan itu yang datang utusannya. nggak menjelaskan juga yang datang adalah malaikatnya, bukan. Tapi benar-benar Allah Ta'ala yang datang. Kalau dia sok tahu yang datang bukan Allah Ta'ala katanya. Utusannya katanya. Allahul Musta'an. Ja'a li fasl qada' ibadih. Datang untuk menuntaskan, menyelesaikan urusan antara hamba-hambanya. Karena itu mereka menanti. Wa kana fi subhanahu hal yang duruna illa sudah kita lewati ini pembahasannya. Siapkan jawabannya hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr yang yanzuruna illa artinya apa kemarin dalam durus logat jilid 1 eh, nadhara ila itu melihat nadhara ila dan nah, ini kan nadhara illa masih ingat belum apa artinya menunggu atau menanti Jangan diartikan tidaklah mereka melihat, bukan itu. Walaupun Nadoro yang dulu. Antum lihat setelah Nadoro itu Ilah atau Ilah. Ini faedah bahasa Arab nih dipahami ini. Kalau setelah Nadoro itu Ilah, itu melihat artinya itu Ilah Zaidin. Aku melihat pada Zaid. Tapi kalau itu Ilah, Ilah berarti aku menanti atau menunggu. Beda atau sama? Beda. Kalau bilang sama bakal paham. Beda. Paham ya? Jadi nadara ila beda dengan nadara illa. Kalau nadara ila artinya apa tadi? Nadara ila melihat. Kalau nadara illa apa artinya tadi? Menunggu atau menanti. Nah, barakallahu fi seperti itu. Ikhwani fi din azza jazakumullah barakallahu fiikum kita ambil bawah lagi. Perhatikan baik-baik. Tidaklah mereka menanti atau menunggu melainkan apa? Sampai Allah telah mendatangkan kepada mereka nah barakallahu fiik azab Eh? nah di bawah naungan awan dan malaikat dan apa barakallahu fiik dan para malaikat wa qudiyal amr dan semua urusan diselesaikan. Eh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Hadza maziullah Ini maksudnya datangnya Allah taala. Wa ityanuhu dan datangnya Allah taala. Maji ma ityan sama ya. Memang kalau dalam bahasa Arab artinya Indonesia sama maji datang, tapi kalau secara bahasa Arab kita artikan sendiri. Dalam artian mazi itu sifat sendiri, itian juga sifat sendiri. Kalau terjemahan bahasa Indonesia artinya sama, datang. Paham ya? Nah, kita lihat lagi, perhatikan. Hada Allah wa ityanu Indah datangnya Allah Subhanahu wa taala wa ityanuhu untuk menuntaskan menyelesaikan urusan-urusan baina ibadah antara hamba-hambanya. Maji'an wa ityanan di garis ini madian wa ityanan yaliqani bihi subhanahu wa ta'ala wa bi'azamatih. Datang yang hakiki, yang layak. Eh? Sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Datangnya bukan utusannya, tapi datangnya hakiki. Benar-benar Allah yang datang. Nusbituhuma lillah. Kita menetapkan kedua-duanya untuk Allah. Mazid dan ityan. Mazid dan ityan. Kama atbatahu malinasih. sebagaimana telah menetapkan kedua sifat tersebut untuk dirinya. Walanu awilu wa naqul, dan tidak boleh kita mentakwil, mentahrif maksudnya. Takwil itu maknanya apa? Tahrif itu yang haram hukumnya. Kalau takwil maknanya tafsir boleh atau tidak? Tidak masalah. Tapi kalau takwil maknanya eh, takwil maknanya tahrif haram. Eh, bisa dipahami ya? Takwil yang mana tahrif itu haram. Tapi kalau takwil yang mana adalah tafsir itu tidak masalah, nggak ada larangan bahkan itulah yang sering digunakan sebagian ulama di antara siapa kemarin? Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah beliau sering menyebutkan dalam kitab beliau wa ta'wil qouli ta'ala. Artinya wa tafsiru. Kemudian juga doanya siapa? Doanya Rasulullah kepada siapa? Abdullah Ibnu Abbas apa doanya? Allahumma Naam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Apa ta'wil itu? Tafsir. Itu enggak masalah. Itu makna yang terpuji na'am. Dikit lagi perhatikan. Kata beliau dan kita enggak boleh mentawil kemudian mengatakan ya'ti amroh yang datang ya'ti amruhu, yang datang itu urusannya perintahnya. Li'anna hadza ta'wilun batil. Karena ada ta'wil yang batil bal ya'ti huwa bidzatih subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang datang itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala secara zatnya alamanya ini kebijakan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah taala kaifa yasha subhanahu wa taala bagaimanapun atau bagaimana yang Allah taala kehendaki. Yang terakhir perhatikan amal kayfinya tuh. Adapun kaifiyah bagaimana datangnya? Bentuknya kayak apa? Nahnu la nata'arrad laha. Kita tidak boleh ikut campur di situ. Perhatikan ya, tidak boleh ikut campur. Enggak boleh ikut campur banyak nanya. Bagaimana datangnya ya? Bentuknya kayak apa? Nah, enggak boleh ikut campur kaifa yaji bagaimana datangnya, wa kaifa yati bagaimana datangnya. Lakin nusbit al madhi wa nusbit al-ityan lillahi azza wa Tapi kita menetapkan sifat datang madhi dan ityan untuk Allah taala. Wa annahu bidzat bahwasanya datangnya itu secara zatnya dengan zat Allah Subhanahu wa taala kama Allah bidzalik sebagaimana Allah kabarkan tentang hal tersebut an nafsih tentang dirinya subhanahu wa taala fayafsil baina ibadih maka Allah taala situ memutuskan menyelesaikan na barakallahu fik perkara-perkara di antara hamba-hambanya Allah alam sawab assalamualaikum assalamu alaihi alhamdulillah